ini siap-siap saja bekal pusing sesuai dengan racun yang ada gatel kalau kulitnya beracun darahnya akan sering ke WC akrab akan batuk tergantunglah di mana yang banyak racun berapa lama seminggu makanya sebaiknya di akhir minggu supaya tidak banyak kegiatan akan cenderung emosi lemah ah, pokoknya bergantunglah simpenan racunnya baik karena pengen sehat malam Jumat yang lalu habis ceramah der Masya Allah hadirin lunglai mata asal narongtot ngeh aratel ah, aduh gening banyak racun ke tapi kalau pas konsultasi saya jadi ke nih baik gitu saya gatel-gatel, bagus coba saya nanya batuk bagus buat saya bagus katanya katanya nih saya belum tahu nih ujungnya tapi memang begitu nanti eh, sampai pada keluar racunnya, katanya begitu. Ke WC, maaf, sering ke WC bagus. Kalau umumnya nganggap jelek, tapi ternyata bagus. Kalau dalam mengeluarkan racun, ini perkara detox saja. Kejadian yang buruk ternyata bagus. Apalagi kalau Allah mendetoks kita saya nggak tega sih nyebut getox tapi detox aja ingin bersih berani ngeluarin uang berani nahan sakit sedikit seminggu siapa yang lebih menginginkan bersih lahir batin kita siapa jawab siapa ah kalau tuh sayang sama hamba-hambanya makanya model kita diawet-awet walaupun udah berlumur dosa maka jangan heran kalau Allah mendetoks kita dengan berbagai kejadian ini aja buat ngebersihin badan pakai pening pakai berbagai hal yang sepertinya nggak enak tapi ujungnya jadi sehat Allah tahu nih racun hati kita makanya jangan heran kalau didetoks oleh Allah dengan berbagai kejadian supaya bersih hati kita buruk enggak tindakan Allah sakit baik buruk perbuatan Allah ada gitu Allah menciptakan sakit yang jelek jelek itu bukan sakitnya yang jelek itu salah menyikapi sakit ulangan tidak lulus itu bukan karena soalnya tapi karena salah jawabannya kenapa orang sengsara iya kan orang sengsara karena soalnya atau karena apa Kenapa saudara ujian sengsara? Tahu kenapa sengsara? Karena soalnya susah? Kan? Karena tidak tahu jawabannya. Itu yang bikin sengsara. Iya kan? Kan yang membuat gini tuh bukan soal, Gak ngerti. Dagening gening yang pintar mah gini. Saudara teh kayak nggak berpendidikan kan? kan kita di sekolah begitu ya kan? Ada pusing karena soal bukan ada yang senyum lah. Oh, gitu. Dia tahu tuh jawabannya. Jadi dalam hidup ini kalau kita sengsara pasti bukan karena soal. Karena nggak tahu jawabannya susah gampang itu bukan perkara itu masalahnya tahu tidak jawabannya itu ya coba saudara ketemu dengan yang buta huruf tanya satu tambah satu berapa meriang dia padahal satu tambah satu berapa coba sebelas <coughs> ya kan Waktu kita SD akar-akaran kapan melotot. Logaritma tuh paling amit-amit. <laughs> Tapi bagi yang tahu mah nyengir ya. Oleh karena itu kita sengsara dalam hidup ini dihina, kurang buang, ah masalah apa aja pasti jawabannya satu. Kita tidak tahu sikap yang tepat. Benar? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Jawab yang tahu siapa? Nah, <coughs> oleh karena itu kalau ngadepin persoalan nggak usah sok tahu. Nah kita belet ya deketin Allah aja. dah Allah mah maunya juga menciptakan persoalan tuh supaya kita dekat dengan Dia. Nanti Allah menuntun. Mau tadi tahu dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang takwa ke Allah, maka baginya yaj'alahu makhrajan, jalan keluar. Jadi jalan keluar itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena berpengalaman, bukan karena banyak relasi, jalan keluar terbaik itu karena apa? Takwa. <clears throat> Jadi persoalan tuh harusnya membuat kita gimana? Halo? Nah, takwa lah Tapi persoalan rumit, ada yang rumit bagi Allah. Tapi ini gawat, ada yang gawat bagi Allah. Tidak. Kalau Allah nakdirkan kita punya persoalan Kira-kira sudah ada jawabannya belum? Sudah? Hmm. Guru bikin soal ulangan Susah Kata murid oh, Guru Gak bisa ini Semua udah dikeluarkan rumus Kata guru <laughs> Tidak saya emang Saya juga gak tahu jawabannya Kira-kira guru apa itu? Mungkinkah ada guru begitu? Mungkinkah? Tidak. Gawat tidak persoalan kita? Jawab. Tidak. Pelik tidak persoalan yang kita hadapi? Tidak. Rumit? Kalau mengandalkan Allah tidak. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri pasti. Pertanyaannya apa nih yang menghalangi pertolongan Allah? Itu ilmu mobil keluar lagi. Kaca mobil kotor. Hujan deras. Wiper tidak jalan. Gelisah? Gelisah. Bingung? Tegang? Kenapa? Karena tidak ada jalan atau tidak lihat jalan. Tidak lihat jalan. Jalannya ada. Kenapa gelisah? Tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena kotor. Jadi mana yang kita pikirkan sekarang? Mendingan mikirin jalan atau mendingan mikirin membersihkan kaca? Jawab Adilin, tak sok malu-malu ku Daniel gitu kan. <laughs> Ini lagi di detox nih. Katanya kalau lagi di detox cenderung emosi. Jadi harus tobat. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah ngadepin persoalan, jawaban pasti udah ada. Cuma ketutup nih mata hati kita oleh dosa. Kalau kipas kaca jalan tapi pelan. Hujan lebat. Gembiranya stabil tidak? Yang bagus bagaimana? Wah, mencerang. Bagaimana dalilnya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah bersegeralah kepada ampunan Allah Rasulullah 100 kali sehari tobat model kita <coughs> itu tanpa dosa 100 kali model kita 100 ribu kali minimal nah hadirin oleh karena itu Allahumma antas salam kita harus yakini ya Allah maha menyelamatkan Tapi syariatnya kita harus tobat Kalau kita kurang tobat Nih kaca nggak jalan Anda semua lihat ke sana semua Makasih ya itu tidak mau minta tolong hadirin <laughs> makasih ya dia agak susah langsung dikemut ini Alhamdulillah ya Allah air teh bening sejuk kena leher Masya Allah Alhamdulillah coba kalau air ditakdirkan mendidih Allah mah udah tahu atau dingin beku enggak pas aja saudara tidak merasakannya sih terus kan sampai mana tadi yang depan aja lupa Amin mobil itu mah yang tadi ya. seperti mana dek biasanya makin depan makin lupa ya bagaimana kalau yang kipas kaca nggak jalan kita lagi nyetir ada orang baik pasti ngebantuin ya kan dia bersihin pernah lihat yang ngebersihin kaca Allah paling sayang sama hambanya kalau kita telat ngebersihin oleh Allah dibersihin Nah itulah yang paling eh, kita harus hargai Sayangnya kita menyebutnya musibah Padahal itu teh kasih sayang Allah Wa iyam saskallahu bidurrin Sekira Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu Itu bukan menimpakan Menyentuhkan nah, Kalau ditimpa habis kita ini jadi berbagai kepahitan, musibah versi kita tuh sebetulnya sentuhan keselamatan dari Allah. Tapi kita mah nggak terima. Aduh, eh, eh, lior. Eh, Aduh, tekuat ya. Kalau terkuat ngetos maut, acep. Jadi kita berkeluh kesah, kita ngerasuloh itu teh ciri-ciri kita teh nggak tahu diri Allah lagi sayang Allah mau menyelamatkan Allah memelihara kita tapi saya gagal dapat jabatan itu bukan gagal diselamatkan Allah tahu itu tempat jabatan basah sedang dia tidak bisa berenang itu jabatan penolong orang tenggelam yang Sok, saudara dikasih jabatan di tempat basah nggak bisa berenang, tenggelam. Allah tahu kadar iman kita. Dikasih gaji segini kita ajak, dikasih 5 juta gaji beda atuh. Baru dengan 5 juta aja langsung ngeres pikirannya. Ada tuh. Sedang Allah tahu kadar keimanan kita. Benar. Kita mengaku, aduh proyek gagal nih. Aneh padahal Bukan gagal diselamatkan. Allah tahu kita udah ijo lihat piuntungan. Dan baru juga akan untung rencananya udah maksiat Pak. Dan Allah tahu rencana kita. Tidak ada yang tersembunyi. Coba mana sebetulnya perbuatan Allah yang jelek buat kita kan? Ada yang jelek? <clears throat> Wah digigit anjing. Jelek gitu? Enggak. Siapa tahu dia akan mempertemukan dengan apa? Dengan suster. atau siapa? Dengan dokter. <laughs> Masa itu lagi itu lagi. Jadi ini ada orang minta jodoh ke Allah. Tapi yang datang anjing. Memang betina digigit dia heran, ya Allah kenapa minta jodoh yang datang anjing. Akhirnya dia diopname. Nah, sesudah diopname barulah dia tahu tagihannya mahal hadirinnya <laughs> Karena enggak tega oleh seorang dokter yang belum menikah maka dibayarkan dan jadilah suaminya. Gitulah puas. Saudara puas namanya juga ngarang ya <laughs> sesuka saya tapi tidak tertutup kemungkinan begitu tapi tidak berarti saudara yang mau jodoh nyari anjing <coughs> istighfar ah kemana aja nih setelah, tapi bisa kejadian itu tidak ada yang buruk Pasti ada kebaikan di balik kejadian sepahit apapun. Mau diapa-apain juga kalau orang beriman pasti bagus. Mana mungkin Allah berbuat jelek kan? Sedang dia pencipta langit dan bumi dengan perencanaan yang maha sempurna. Jangan ragu-ragu hadirin. Allah bikin tubuh kita tuh sempurna rencananya. Kalau nggak sempurna perencanaannya nggak jadi nih kita kayak gini. Suatu saat kita tayangkan Insya Allah bagaimana proses jadinya diri kita. Bagaimana sel sperma bisa bertemu dengan sel telur. Coba kalau oleh Allah dibuat bingung. nggak ketemu tuh dengan sel telur. Kena leher, kena telinga. Kemana ya? Tapi dah tanpa diajari jumpa satu. Dari satu sel dengan satu sel berbelah. Ini dengan perencanaan yang sempurna. Ada yang berbelah jadi pertama jadi jantung. Kemudian berdetak terus jadi tangan, jadi tulang. Ini 100 triliun sel nih tubuh ini. Dengan setiap sel itu <clears throat> ada generatornya yang memproduksi listriknya, ada sistem komunikasi rumit, Gak kebayang oleh kita siapa yang merancang tubuh ini. Ini sempurna nih kita nih. Ah, persoalan kita mah remeh temeh dibanding persoalan tubuh kita ya kan? Halo? Persoalan rezeki rumit. Ini yang rumit tubuh beres. Buktinya saudara yang pusing-pusing mikirin rezeki tetap aja makan ya. Iya, dari mana kan? tapi saya makanannya kurang bergizi Allah tahu saudara kurang bergizi makanya ada akikah ya. itu perbaikan gizi ada undangan nah itu dibuat diciptakan ada adegan undangan-undangan di dunia itu berbau perbaikan rezeki ya. terutama bagi para mahasiswa gitu ya Allah tahu mahasiswa daerah sini mah ya begitulah kehidupannya maka udahlah nggak usah ragu sama Allah tuh ya setuju sempurna deh kalau nggak sempurna kepala kita nggak kayak gini satu unta di leher yang di sini ayah jangjang ayah buntutan enggak sempurna kucing sempurna ya kan nyamuk sempurna apa nyamuk terbangnya bingung aduh enggak beres Iya kan? Kuman sempurna. Semua sempurna. Allah Maha sempurna memang menciptakan segalanya. Ikan paus coba beratnya 54 ton. Keperluannya sehari 3 ton makan. Sempurna atau oleh Allah didesain. Lihat kan gambar paus? Mulutnya besar. Karena kalau mulutnya kecil tiga ton bisa keramat tuh <laughs> saya perhatikan ya Allah Allah nggak boleh nyebut Allah pintar-pintar, nggak boleh ya ya maha suci engkau ah, dikumpulkan ikan tuh jadi sekali rawu beres ah, coba kalau tahu <laughs> satu satu persatu satunya satu ons aduh tiga ribu kali satu ratus oh, sejuta kali remuk tapi sempurna lah sempurna lah, ya setuju ada yang mau diragukan dari Allah langit bumi jagad, semesta beres beres nggak sadar kita nih Pernah diceritakan kan di radio satu liter oksigen berapa? 25 ribuan lah ya. Kalau nitrogen 9.550. Sehari-hari kita membutuhkan sekian banyak yang kalau dijumlahkan 170 juta rupiah per hari keperluan oksigen dan nitrogen kita. Nafas nih sebulan 30 kali 170 juta sekitar 5,1 miliar untuk nafas tahu kenapa digratiskan oleh Allah karena kita nggak kuat bayar bagaimana nasib para mahasiswa sehari hanya dua kali nafas apalagi yang belum dapat kiriman karena nafas kunaon dari mana ngap-ngapa kenging kiriman harusnya mah kita teh nangis kalau nafas ya Allah gratis gratis ya Allah ya Allah ya Subhanallah. Mending kita memikirin makan. Makan juga enggak rumit. Kalau kita harus nyari makanan kita mah rumit, tapi makanan yang nyari kita ya kan? Udah makan belum? Tuh, dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan malam? Sudah makan belum? Jawab sudah makan belum? Oh, panitia sudah makan. Jadi makan itu tidak usah dibagikan ya. <laughs> Sudah makan, coba lihat waktu makan. Aduh, barusan saya sempat makan uh, apa tuh capcay. Memang dari segi nama kurang bonafit. Tapi brungkol, wortel dari gunung ini ada kepiring garamnya dari Madura airnya dari sana Uh, ngumpul di piring. Belum lagi ayamnya. Coba kalau kita harus nyari satu persatu makanan kita. Aduh, melak padinya. Nunggu panen aja keburu meninggal. Belum ngeringin laut <laughs> untuk dapat garam. Aduh, repot. Belum melak dunkol. Mau makan telur ayam, nunggu ayam hamil dan tidak jelas lagi siapa yang mau menghamilinya aduh pusing pusing beres ya benar ini yang tidak punya duit benar tidak mau ngomong apa nangis harusnya kita fabi ayyi ala rabbikuma tukatif ah siapapun yang kenal Allah lebih gampang menangis dari sisi manapun Allah itu maha baik dan maha sempurna kebaikan. Dari segi dosa ketemu ampunan maha baik. Dari segi pelit tetap dikasih rejeki. <laughs> Nah Allah tahu tadi diumumkan cuma 2 juta 100 pengajian gak kira-kira itu Ilmu segini mahalnya. Kalau yang datang ribu kan katiti sarebuan ya seorang. kira-kira bisa. Oh jangan gitu, wah itu juga mending saya udah sedekah. Harusnya mah sejuta minimal atau ilmu tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Iya kan? Allah tahu kita pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Tapi dikasih we uangnya. Benar? Benar? Harusnya kalau Iya, saya tambah pelit, benar enggak dikasih uang habis kita nih. Allah tahu nih yang tadi sebelum kesini beli rokok 10 ribu terus sedekah ribu, Allah tahu saya buat ngeracunin tubuh 10 ribu saya buat bekal ke akhirat seribu itu juga dicari yang lepet lagi hadirin Allah tahu tidak ditetapkan oleh Allah ditolong dikasih rezeki Allah tahu ya yang punya handphone SMS-nya pakai kemana aja tapi Allah tetap baik nolong telinga kita jarang dengar tapi dibimbing dengan aduh ya Allah baik baik maha baik dan maha sempurna kebaikannya dari sisi mana makanya udahlah hidup mah Mending ngejar-ngejar Allah yang maha dekat aja yuk. Setuju? Allah maha sempurna. Udah nggak usah lari kemana-mana lah. <coughs> Allah maha mendengar. Mau ngapain ngejerit dulu sama orang. Ngejerit sama yang maha mendengar. Mau ngapain lari-lari mencari-cari dulu manusia untuk keselamatan. Allah dulu atau yang menggenggam tiap manusia. Benar? Kenapa nggak minta tolong ke Allah? Diancam siapapun, yang ngancam kita ciptaan siapa? Jawab, jangan suka ragu-ragu hadirin. Kalau orang ngancam kita, orang itu bikinan siapa? Yang ngurus orang itu siang malam siapa? Bisa dia mencelakakan kita tanpa izin Allah? Kebisa. Berlindunglah kepada Allah. Allahumma antas salam. Hanya Allah pemberi keselamatan. Terima kasih hari ini Cukup ya. Tolong didoakan nih. Saya mohon doa. Hari ini memang ujiannya agak padat tadi jam 10 mas di Banten baru naik mimbar saya dengar ayah saya dibawa ke rumah sakit sempat dibawa ke ICU tapi ya Allah yang menggenggam sekarang masih di rumah sakit doa itu pasti didengar oleh Allah Insya Allah nanti saya mohon doa untuk ayah saya ya kalau saudara melihat seseorang itu bisa buat sesuatu itu peran orang tua dan peran guru. Mudah-mudahan pahala yang saya dapatkan kalau toh ada juga diberikan kepada orang tua dan guru-guru yang menjadi jalan. Oh ya sebelumnya Twitter Malum pendatang baru nih, hari kelima sekarang Saudara sudah ikutan belum Twitter? Ada yang udah dapat acungkan tangan? Hmm, ngomong sudah <laughs> berarti tidak ngacung berarti belum hadirin. Satu, pantas Ah dua, ngaku nggak akan ditagi Padahal. Kalau saudara punya handphone, itu handphone titipan Allah. Nggak apa-apa beli handphone yang agak bagusan. Yang penting kebeli. Sekarang kelihatannya ke depan itu eh, dakwah yang lebih efektif lewat handphone. Ini mengarang saja ya. TV, koran, inter, eh, komputer yang ada di laptop atau PC mungkin nanti eh, akan tergantikan oleh handphone mungkin ya kalau kita lihat perkembangan teknologi yang Allah takdirkan nanti kita bisa lihat TV di handphone bisa lihat baca koran di handphone bisa juga nengok keluarga di handphone bisa internet udah di handphone telepon ke depan bisa jadi gratis jadi tidak ada salahnya karena teknologi ini juga milik Allah saudara ngemodal asal dipakai benar insya Allah oleh Allah dikasih pulsa iya Allah tahu handphone kita nge-sms siapa aja ya kan Dewi siapa Dewi <laughs> maaf yang namanya Dewi ya boleh SMS boleh internet bagus isi murotal yang banyak dia masukkan ke telinga dengar Al-Quran ada waktu kursus bahasa Arab di handphone ngapalin Quran di handphone ya ada Facebooknya juga yang benar ada Twitter ada SMS ada apa manfaatkan Mungkin nanti YouTube. Saya kalau ada rencana nih dengan teman-teman um, eh, TV di internet lebih murah itu, lebih gampang. Dan itu bisa kita yang milih waktunya. Acaranya oh sekarang menyetel ini, ya. Maka nabunglah untuk membeli yang bisa mendekatkan kepada Allah asal disiplin Allah akan mencukupi insya Allah niatnya untuk takarub ke Allah ya jangan takut Allah pemilik semua langit dan bumi tapi masih ingat yang orang Korea itu suatu saat ah, pernah diundang ke Korea ke pabrik handphone kawan dulu rada lama saya lihat insinyurnya tuh handphonenya sederhana tidak berwarna, tidak ada kamera. Dulu kamera belum canggih sekarang. Mister, kenapa handphonenya sederhana? Apa yang sederhana? No color. Oh, telinga saya tidak perlu color, gitu katanya. Efisien sekali. Waktu itu kan warna belum bagus, jadi dia memang telinganya nggak berwarna jadi. Nah, kalau kita handphone bagus makai nggak ngerti hari ini. Itu kunaon biji bijil itu. Nah, kalau itu beli yang murah saja ya. Baik hadirin sekalian. Mana yang akan berikrar syahadat? Ada? Silakan. <coughs> Apa Waalaikumsalam. Ah, Pak Kondek Waharto. Ya. Ah, terima kasih. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Saking pundi? Saking Boyolali. Boyolali. Ya. Kula ngaturaken matur sangat ini. Iya, sami-sami. Alhamdulillah. Udah cuma segitu-gitunya ternyata saya. Maafkan ya Mas. Matur eh nuwun sewu. Gimana mas ceritanya nih malam ini ada di sini? Apa yang mengantarkan? Saya pengen lebih mengenal Allah dan kanjeng Nabi Muhammad dengan lebih baik atau karena tauhid yang selama ini saya pakai e, tidak memberikan ketenangan batin dan ketenangan bagi diri saya dan keluarga saya. Jadi mau jadi muslim tuh karena memang mencari ketenangan hmm. mau pengen deket atau mengenal Allah dan kanjeng Nabi Muhammad Alhamdulillah Allah pasti dengar Allah pasti tahu tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam hati kecuali Allah tahu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh amin iya mas memang kalau nyari tenang dari siapapun tidak bisa karena yang menciptakan tenang itu Allah Amin. nyari tenang dari uang uang nggak ngerti apa-apa buat menenangkan dia dia cuma benda nyari ketenangan dari pasangan hidup dia juga stres ya bagaimana menenangkan kita dia juga nggak ngerti ketenangan makanya kalau mencari ketenangan dari pencipta ketenangan dari pencipta hati kita siapa Allah nah untuk ngedeketin Allah ya yang paling tepat Rasulullah Nabi Muhammad dan itu satu-satunya jalan makanya mas sudah takdirkan Allah ke sini apa yang menarik dari Islam mas yang sementara ini diketahui sehingga ingin yang menarik dari uh, keislaman adalah waktu setahun yang lalu saya punya kisah atau istilahnya kejadian yang di luar nalar saya gitu ah, e, kejadiannya begini waktu saya tidur sore tiba-tiba tengah malam kebangun seluruh badan saya itu nggak bisa digerakkan dari kaki sampai kepala tapi telinga masih mendengar mata bisa melihat hati masih bisa merasakan mulut dikunci nah dengan itu karena saya punya keyakinan juga saya berdoa dengan keyakinan saya yang dulu saya berdoa ya dengan ya itulah tapi e, setelah sekian menit tidak ada perubahan setelah saya dalam hati sudah takut sekali karena apa? wah ini saya pasti mati saya bilang karena apa ini nggak bisa digerakkan sama sekali Nah setelah itu dari telinga kan saya ada suara mendengar suara Allahu Akbar la ilaha illallah nah disitulah terpaksa dari hati itu saya terus mengucap itu dari hati saya lama-lama tangan dan kaki saya dari jari-jarinya bisa digerakkan sedikit sedikit tidak langsung tapi dari ujungnya dulu sedikit sedikit jangan dari kaki juga begitu Terakhir-terakhirnya saya teriak sambil lompat. Allah Akbar, la ilaha illallah. Baru saya lompat atau tari istilahnya gitu. Jadi saya ketakutan sekali waktu itu. Nah dengan itu saya dari jam 12 sampai pagi nggak bisa tidur sama sekali. ini sekarang diputuskan. Mohon. Nah saya setelah itu terus paginya saya juga mencari istilahnya padahal belum ngerti itu arti Allahu Akbar nggak tahu makanya saya, apa ini teriakan apa gitu karena Pak dari sini terus dari hati dari itu, hati terus bergejolak terus iya, teriak karena itu. semakin ini semakin hmm. apa napas semakin tersengal-sengal badan semakin kaku nggak bisa digerakkan ini masih mendengar mata masih bisa melihat oh ini atap gitu cuman mulut mau teriak nggak bisa Nah sudah itu mas tapi nggak ngerti apa yang mas teriak. nggak nggak nggak tahu pokoknya lompat dari dari tempat tidur nah saya itu secara jalan saya nyari teman-teman saya saya tanyain apa ini apa itu setelah itu nyari buku-buku udah satu tahun saya juga belajar istilahnya ya eh, walaupun surat-surat pendek udah bisa gitu sholat juga udah bisa gitu. nah untuk untuk saat ini saya diajak teman saya dua anik sini untuk diperkenalkan dan mohon bantuan hakim untuk mengislamkan saya berikhlas syahadat Allah Akbar terima kasih Alhamdulillah apakah pertemuan ini kebetulan tidak siapa yang mengatur semua ini Allah, Allah. Hidayah itu milik Allah. Kita tidak bisa meremehkan siapapun karena kita tidak tahu rencana Allah kepada setiap hambanya. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini menambah keyakinan kepada Allah. Baik, ikuti ya. Alhamdulillah. Ashadu an la ilaha illallah أشهد أن لا illallah. إلا الله Pantannya Ashadu an ya. ilaha illallah Ashadu an ilaha illallah Ila Ila Ila ilaha illallah ha illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna muhammadar rasulullah muhammadar rasulullah saya bersaksi saya bersaksi tiada tuhan selain Allah tiada tuhan selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Alhamdulillahirabbil alamin raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Ya Allah Jadikan saudara kami ini menjadi pecintamu Ya Allah Amin. Menjadi orang yang istiqomah Sampai akhir ayatul khatimah Amin. Jalan hidayah bagi keluarganya Amin. Lingkungannya Sahabat-sahabatnya Jangan cabut nikmat iman kami ini Ya Allah Amin, Amin. Ya Allah Ya Rabbal ya. Alhamdulillah mas kita sudah bersaudara sekarang Alhamdulillah Iya. Terima kasih Alhamdulillah Ya semua kejadian diatur Allah Maha sempurna Setiap orang ciptaan Allah Dan mudah bagi Allah memberi hidayah Dan mudah juga bagi Allah mencabut hidayah Bagi orang yang kufur nikmat Nauzubillah min dzalik.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 ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hadirin Wa huwa ma'akum Aynama kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada tidak pernah dalam hidup ini kita sendiri Allah pasti menyertai kita dialah yang mengurus diri kita setiap saat wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan Allah dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hati Allah tahu Jangankan perbuatan lahir Hati kita Allah sangat tahu Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher Semua perbuatan kita pasti diketahui oleh Allah Semua kemaksiatan kita pasti disaksikan oleh Allah. Semua kebusukan kita Allah tahu. Allah tahu aib-aib yang kita sembunyikan siang dan malam yang sangat takut orang lain tahu. Kalaupun ada orang yang menghargai kita, dilakukan karena kemuliaan kita walaupun ada orang yang masih menghargai kita Hanya karena Allah Masih menutup-nutupi Siapa diri kita yang sebenarnya Andai saja kita berani jujur Pasti kita tahu bahwa diri kita ini tidak layak dihargai siapapun pujian yang datang kepada kita sesungguhnya tidak cocok dengan diri kita yang sebenarnya hanya karena kemurahan Allah kita berkumpul di sini hari berganti hari semakin dekat dengan saat kematian kita dan kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Amal mana yang kira-kira bisa kita bawa pulang? Kita hanya bisa berharap ampunan Allah dan rahmat Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Arhamar Rahimin Ya Dalzalani wal Ikram Ya Sami Ya Basir Ya Syahid Ya Karim Ya Raqib Doa ya Allah yang maha menatap Berkahilah majlis ini Bukankah engkau yang mengumpulkan kami Ya Allah engkau janji majlis zikir Majlis ilmu Adalah tempat engkau memberikan ampunan Wah yang maha pengampun Ya Ghafurur Rahim Rabbana zolamna anfusana Wa illam tanfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ونعوذ بك min سوء الخاتمه Rob, jadikan umur yang tersisa ini hari-hari yang tersisa dalam hidup ini benar-benar penuh ampunanmu Ya Allah Allah maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigor, Wahai yang maha agung Engkau lah yang menyelamatkan ibu bapa Engkau yang maha tahu keadaan Ampuni semua Ampuni ibu bapa kami ya Allah Kuatkan imannya Jadikan sisa usianya selalu dekat dengan Sehatkan lahir batinnya ya Allah Jadikan penghujung hayatnya husnul khotim. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah. Hanya engkau yang kuasa menyelamatkan dan membahagiakan. Ya Allah, pertemukan kami di surga ya Allah Jadikan kami anak yang tahu balas budi Ampuni kedurhakaan kami selama ini ya Allah Wahai yang maha mendengar Ampuni guru-guru kami Para ulama Para ustaz Bersihkan hatinya ya Allah Teguhkan dakwahnya Pelihara dan muliakan keluarga dan keturunannya يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما Wahai Allah yang maha menggenggam segala-galanya Berikan pasangan terbaik bagi hamba-hambamu ini ya Allah Yang membuat kami semakin cinta padamu Titipkan keluarga yang penuh cinta padamu Karuniakan kepada kami keturunan para pecintamu ya Allah Ya Allah Kami berlindung kepadamu dari apapun yang menghijab kami darimu Ya Allah ampuni sahabat-sahabat kami ya Allah Ampuni tetangga-tetangga kami Ampuni kaum muslimin wal muslimat Ampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Allah Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti Allahumma kfiril mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat الأحياء منكم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Doa yang maha menatap Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah Engkau maha tahu jeritan hati kami Engkau tahu keadaan kami Hanya engkau yang kuasa merubah setiap takdir kami Engkau janji ya Allah doa bisa merubah takdir ke takdir yang kau sukai Ya Allah ijabah doa kami ya hayu ya qayyum rahmatika nastan amin Hadirin bagi yang masih mau doa doa. amin Doa lah hadirin jangan ragu-ragu Allah maha mendengar maha menatap Bukankah doa bisa merubah takdir apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah innallaha ala kulli syai'in qadir Allah maha kuasa atas segala-galanya Allah Amin ya Allah ya Berkenan doakan ayah saya dengan Doakan semoga diberi kesembuhan, kekuatan ibu. Ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izal Islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin Ya Allah ya hayya ya qayyum berikan kekuatan bagi yang masih lemah Berikan jalan keluar ya Allah bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Ya Allah berikan kesembuhan ya Syafi. Berikan perlindunganmu ya Kohar. Selamatkan kami ya Allah ya salam Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud salam Fahayina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam Tabarak rabbana wa ta'ala Ya dal jalali wal ikram Allahumma ja'alna hajjan mabrura Wa sa'iyan mashkura Wa dhanban magfura Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Terima kasih hadirin Mudah-mudahan ada manfaat. Maaf agak terlambat malam ini. Tolong doakan saya harus berada di Penang berangkat jam 6 pagi besok. Mudah-mudahan ada keberkahan. Terima kasih doa akhir majlis saudaraku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.